Kalau nanti gada santri, gada mbak, mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Ini ku tugasnya nung goreng babi. Nah akad tuh kan ketero anak teng gereja, nuangis tenan sewan kulo mbak ini. Ini ku sebuti gus kulo kok kerja teng tiang kafe. Nah at, goreng babi ini kulo cek biasa. Artinya cek biasa, sepaling mau najis dok. Tapi nak ngetero anak teng gereja, kulo nangis tenan. Kulo ini cek eling rian nak ngaji pak yai, eling nuri rido bek kafir, kafir. Aku itu gak ngeter oh, anak ini nopo. Artinya saya seneng, seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina. Ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Imam Dikne melok kiai, gajinya kan gak tetap. <laughs> Kadang kiai pas medit bisa nus ngongkoni tok ora tau ngekeki Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu. Cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serat tahu tertarik be uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam kayak pakar-pakar LSM sing berlebihan. Bukan dia ini banding no pokoknya kehidupan kiai Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja ke kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam seakan-akan ini yang salah itu yang benar, <laughs> paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo. Salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ra seneng. Aku pokoke mah sih. iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana. Sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku mau mau tenang. Dadi dene ku mau. Darani Kristen niku Kristen utawa Buddha itu mau. Oh, dene darani iku aku Islam. Kafir. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. <laughs> Wonge kiai iku cek urip. Ora mati-mati cek urip mati saiki sing sing. Sering dolan dengan kulo Cek protes ambek ya, kulo, lek Gusti jenengan wong alim kok malah-malah muni budo Kristen muni kafir. <laughs> Saking fanatike dekne. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terus tabi jamalihil akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin melani ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan dicabute itu bikop dil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu khodana suruh asa apa jualan fasu fa'aftau fakta ghairi ilmin fadallu wadah. karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan wae Ya. Wis wae ban wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. samu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dua dosa kafir. Cara klasemen cek apik korupsi. Apa apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi orang bangkrut nganti saiki. Malah oke. Wis baru kaya, nyatane orang bangkrut. Lah iya, mung sing mari korupsi wong Singapura. kok sing lindungi ya Singapura. Dekne mau korupsi tapi gerem Lindungi sing wis kasil. Lah <laughs> Singapura sama melok korupsi. tenek sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi Mbak ndak ini cikal bakal sama anak ben jadi wong alim atau muta alim sendiri dani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liannya Allah sing no Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lalu gue betul terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Betul terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik guys. Di kafir tak Islam orang sujud tau orang ya sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i, bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nak wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nak wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al malaila Allah hukum langit. Jadi misalnya kata sekolah dolan teng Magelang apa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong dora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasannya pangeran gak mengadab orang satu kabupaten. Mergo jek ana sing Ya sudah seperti itu, mang seperti itu pandangan Tuhan tuh. Ketika ini pangeran aku ndelok bumi ku apa tak nanti kabeh. Tapi ketika melihat ada satu dua orang yang sujud maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika ini Nabi ini hadis soheh, dunia itu tidak ada kan ada kiamat. Hatta la yukola fil arti Allah Allah sampai neng bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa ada ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa mending berdua <laughs> bu, tentu Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Hmm, wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon donga ya gelem nurut. Dongane mah, di wong alim mboten. Ana wong sugih teko njek donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. jadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Mulane anggaran wali terkenal sing sowan agama mesti rapati ngalim tak jamin. Kuali alim ngamuk sih, menangkal aku ngamuk sih. <laughs> Jadi misalnya pejabat soal nunus wes kultus wes salam jabat tetep aja ngamuk deh nih. Pejabat yang bener ramar aruf gak wajibane melakoni itu orang. Jabatnya kan sumpah kalak balai baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten, sewani pejabat wonge nggo suraton min rohim sak kepok dhuwit, dirham pisan. To dinar uh, emas ya. melihatan, miliatan. Kok bocok. pojok. Bareng wae damuk rapat ikhlas, iku go mulai nah. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan, ya. tapi aku wis sumpah ra nampa wis go mulai, mari repot. Awali nah, gak jalur wong alim kan senang, Alhamdulillah rezeki kau pangeran wah. <laughs> Pas, parah. Parah. Soalnya wali-wali alim orang serasa sambung. Ora sambung. Eh, wis ora tok, ora sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Ya wis ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran. mereka itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au aliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok Lo lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buah mengedar untuk Jakarta rakyat tangkap Oh, jos pinter. <laughs> oh pinter kok ngaku hal-hal sing buruk. Paham ya? Tapi nak uang nganggu hukumnya pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora pokoknya narkoba itu salah, Wes titik wes Cek kue zino bayar cek ora pokoknya zino itu. Eleh wes ngono to. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena cara Carane pi nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye? <laughs> Wah, kacau meneh malah. Ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi Bukan repot. saat ini Islam itu dikepung faham semua macam-macam. Jadi faham humanisme itu saya saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria, Syria aku perang saling bunuh, ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya ape. Tapi nak cara wong pikirannya pertama itu dosa mata ini bek kafir pokoknya dua kafir urutannya. Ya wis pokoknya dua kafir sih. Dosa tertinggi kafir tamat mata ini. Kafir. Bar kafir lagi mata ini terus zina kan urutannya kan. Jadi pikirannya udah punya Syria apa neng Swiss ya? Syria saling bunuh, dosane Swiss. Ah, mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. <laughs> Jadi orang alim itu semuanya mikirnya ngono. Nah ini kalau niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoknya ilmu. Kalau nganti saat ini sugah yurawani, melarat yurawani baru kayak ilmu. Misalnya nih, kulon itu suara yang gak bojo kulon. Masalah urusan anak itu kulon tetap sering nggondo bojo. Aku nak di duit yo iya wedi tenan. itu aku khawatir, aku anakku nganggep aku bahagia aku mereka di duit. Aku dah di dhuwit di iya wedi tenan. nih wedi nak anakku aku kepengen duit uang, kali sekelare jajan aku dikai tonggo. Lah terus dia guys, Ya ora mau cerita ya, <laughs> mau cerita Semua cerita Pokoknya wong alim cerita ora usah dikesimpulan, <laughs> kok cerita.